Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> Jemaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pukung Raja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan ya, kajian di tentang uh, Sama'il Nabi karya At-Tirmidzi rahimallahu taala ada beberapa catatan yang ingin kita tambahkan untuk keterangan yang telah lewat. Yang pertama di halaman 165 di bab tentang takannu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kosakata yang kita lewati itu perkataan Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan bainama nahnu yauman ya, pada saat kami pada satu hari julusun fi baiti Abi Bakrin. Ya, kami duduk di rumah Abu Bakar fi nahri adh-dhahirati. Nahri adh-dhahirati itu maknanya adalah ya, ini frase maknanya adalah awalun awaluz zawal Maknanya adalah awalu zawal di Fatul Bari dijelaskan maknanya adalah awal awalu zawal. E, zawal di awal waktunya dan zawal adalah gesernya matahari ke barat. Dan tentu e, awalu zawal asyatu mayakuno fi hararatin nahari. Itu berada di puncak ya, teriknya siang Walghalib dan umumnya di hari-hari yang panas, orang Arab ketika itu adalah al-qailatu eh, qailulatu fiha. Mereka tidur siang, istirahat siang di waktu itu. Ya, intinya uh, nahri dhahirah artinya awalu az-zawal. Ya, kemudian yang kedua di halaman 169 berkenaan dengan hadis 131. Berkenaan dengan sanad hadisnya maka di hadis yang ke-131 di sana di antara perawi hadisnya adalah Abdurrahman ibn Abi Bakrah dari ayahnya sahabat Nabi Abu Bakrah. Ya, tentang Abdurrahman Ibn Abi Bakrah ya, beliau adalah Al-Basri At-Tabi'i, beliau tabi'in tinggal di Basrah dan keterangan yang uh, menarik tentang beliau ini adalah uh, beliau ini adalah awalum mauludin ulida fil Islam fil Basrah. Yeah. Di antara keistimewaan dan hal yang unik berkenaan dengan Abdurrahman ini Ibn Abi Bakrah adalah beliau adalah anak yang pertama kali lahir dalam Islam di kota Basrah. Maka di kota Bras, eh, di kota Basrah eh, bayi pertama yang lahir dari bapak ibu Muslim. Bayi yang pertama yang lahir dari bapak dan ibu Muslim adalah beliau ini. Ini anaknya sahabat Abu Bakrah yang bernama Abdurrahman. Kemudian uh, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Ya, maka ada Abu Bakrin dan ada Abu Bakrah. Abu Bakrah ini nama aslinya adalah Nufai' ya, Nafi' kecil ya. Nufai' Ibn Al-Harith. Seorang sahabat yang masyhur dengan kunyahnya dan eh, dia disebut eh, bakroh, Abu Bakroh. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan ya, bukanlah kemudian diterjemahkan dengan bapaknya Bakroh karena Bakroh artinya adalah tali sumur. Ya, Bakrah itu artinya tali sumur, tali yang dipakai untuk ngambil air dari dalam sumur uh, namanya Bakroh. Ya, dia disebut Bakrah atau Abu Bakrah dikarenakan tadallali Nabi sallallahu alaihi wasallam min hisni Taif fi Bakratin karena beliau meluncur meninggalkan ya, meninggalkan benteng Taif yang dikepung Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin ketika itu ya, beliau meluncur turun menggunakan tali semua menggunakan bakrah. Eh, lama fada al muslimin man nazala min hisar fawa lama nada al eh, al muslimin man nazala min al hisar fawa hurun. Eh, ketika diumumkan bahasanya ya, diumumkan tentu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang dia masuk Islam dan dia turun dari benteng, meninggalkan benteng, ya, ya, meninggalkan benteng dan bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia merdeka. Ya, maka di antara yang turun tersebut yang keluar adalah Abu Bakar dan dia uh, turunnya memanfaatkan dan menggunakan tali sumur. Ya, gara-gara dia memanfaatkan tali sumur itu maka dia disebut Abu Bakar. Maka Abu Bakar di sini tentu artinya bukan bapaknya tali sumur, ya. punya anak namanya tali sumur tentu tidak. Abu Bakar ini artinya adalah orang yang ya, memanfaatkan dan menggunakan tali sumur untuk menyelamatkan dirinya ya, dan untuk bergabung dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian hmm, selanjutnya kemarin kita sampaikan bahasanya eh, kita ingin bacakan penjelasan yang lebih tentang hadis eh, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la akulu muttaqi'a aku tidaklah makan dengan bersandar. Saya ingin bacakan Fatul Bari berkenaan dengan kita Fatul Bari berkenaan dengan hadis ini. Ya, maka berkenaan dengan hadis dari sahabat Abu Juhaifah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidaklah makan dengan bersandar. Maka hadis ini memiliki sababul wurud, Iya. Sababul wurudnya adalah kisah seorang Arab Badui iya. yang dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Busar yang diatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabarani kata Ibnu Hajar bi isnadin hasanin dengan sanat yang hasan qal sahabat Abdullah bin Busar bercerita uhdiyat in Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun ada daging kambing yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajatha ala rukbataihi yakulu. Maka Nabi kemudian duduknya duduk simpoh makan daging tersebut. Faqala lahu Arabiyun, lantas ada seorang Arab Badu yang komentar duduknya Nabi dengan mengatakan mahadil jilsatu. satu Model duduk seperti apa ini? Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah ja'alani abdan karima. Ya Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikanku sebagai seorang hamba yang mulia walam yaj'alni jabbaran anida dan Allah tidak menjadikanku seorang yang sombong dan keras kepala Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan aku oleh karena itu aku tidaklah makan kecuali dalam kondisi bersandar. Ya, aku tidak mau makan dalam kondisi bersandar. Ya, kemudian Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan ah, waktu lifa fi sifatil itika dan diperselisihkan oleh para ulama ya, bersandar seperti apakah yang tidak disukai oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin telah kita baca kutipan perkataan Ibnul Qayyim yang mengatakan bahasa ada tiga pendapat dalam masalah ini, ya, yaitu uh, eh, bisa maknanya adalah apa, duduk bersila, kemudian ada yang mengatakan bahasanya ya, itika alal janbi ye, posisi uh, bersandar pada salah satu sisi lambung. Dia bersandar dengan tangan kiri atau tangan kanan. Ye, kemudian dia makan dengannya. Atau maknanya adalah uh, eh, itika ala syai' bersandar kepada sesuatu. Ya, bersandar kepada sesuatu itu bersandar dengan tangan kiri atau tangan kanan atau etika ala janbi yaitu ya, miring berbaring makan sambil posisi berbaring ada tiga uh, pendapat yang disampaikan namun lebih detailnya lebih lengkapnya ada di sini di Fatul Bari sampaikan tentang e, sifatul itika tentang bentuk bersandar yang tidak Nabi sukai fakil Pendapat yang pertama mengatakan ayatamakkana fil julus lil akli ala ay sifatin kana adalah duduk serius apapun bentuknya. Ya, duduk serius nah, apapun modelnya. makan fil julus serius dalam duduk untuk serius makan dan fokus makan. Ya, apapun bentuknya. Wakil kemudian pendapat yang kedua mengatakan ayamila ala ahadi saqaihi. Condong pada salah satu dari dua lambungnya. Maka dia tiduran, miring kiri atau miring kanan, kemudian makan. Pendapat yang ketiga, wakil ayatamida ala yadil yusra minal ardi. Bersandar pada tangan kiri tangan kiri bersandar pada lantai. Kemudian tangan kanan dipakai untuk makan. Badan bertumpu pada sandaran tangan kiri yang disandarkan. Eh, ya. Kemudian makan. Ya, itu pendapat yang ketiga. Maka tangan kiri ditaruh di lantai. Badan bertumpu pada tangan kiri tersebut. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian pendapat keempat, eh, keempat pendapat Al-Khattabi Asy-Syafi'i dia mengatakan orang awam beranggapan bahasanya mutaki adalah orang yang makan dalam keadaan berbaring pada salah satu eh, pinggangnya, salah satu uh, sisi badannya. Walaisa kadalik dan bukan seperti itu menurut Al-Khattabi. Bukan seperti itu. Namun beliau mendatangkan pendapat yang lain dan ini kita berdasarkan urutan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar pendapat yang keempat. Bal huwa al-mu'tamidu 'alal wita' allati tahtahu. Dia adalah orang yang bersandar pada hamparan yang ada di bawahnya. Maka kalau Al-Khattabi yang dimaksud dengan mutake artinya duduk di atas hamparan yang empuk. Duduk di atas hamparan yang empuk karpet atau ya, sejenis itu yang empuk. Duduk anteng di situ untuk makan. Nah itu ya, itu mutaki. Itu itika yang tidak Nabi sukai menurut versi pendapat yang keempat jadi adalah pendapat Al-Khattabi. Ka kata Al-Khattabi, wa makna hadis inilah aqa'udu muttaqian alal wita'i indal akli. Aku tidaklah duduk bersandar pada hamparan duduk yang empuk ketika makan. Fi'luman yastakthiru minat ta'am. Yang ini merupakan perbuatan orang yang mau banyak makan. Karena sesungguhnya aku tidaklah makan kecuali yang secukupnya dari bekal. Oleh karena itu maka aku duduknya adalah duduk mustaufizan, duduk dalam kondisi uh, mudah untuk berdiri. Kemudian berkenaan dengan itika di sini, maka terdapat hadis kata Ibnu Hajar wa akhraja Ibnu Adi bisanadin dhaif Ya, terdapat hadis namun yang dhaif diatkan oleh Ibnu Adi yang isinya zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamida mitarajulu alayatil yusra indal aqli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras orang itu bertumpu pada tangan kirinya saat dia makan. Ini di antara hal yang mendasari sebagian ulama mengatakan bahasanya itulah itikah yang terlarang adalah bertumpu pada tangan kiri saat makan. Ini yang e, memperkuat hal ini adalah hadis. Ada hadis namun hadis yang baif. E, Imam Malik berkomentar tentang hal ini. Wa wanaun minal itika. Dan ini adalah salah satu bentuk dari itika kata Ibnu Hajar. Dalam perkataan Imam Malik ini terdapat isyarat. E, ila karahati kullu ma yu'adu al-aqilu fihi muttaqi'a. Terdapat isyarat makrohnya ya, segala model duduk yang orang yang makan dengan model duduk tersebut dianggap itika wala yaktasu bi sifatin bi ainiha dan larangan Uh, duduk itika ketika makan tidaklah khusus pada jenis tertentu model tertentu, model tertentu, e, model duduk tertentu. Kemudian Ibnu Jauzi e, menegaskan ketika menjelaskan makna itika, itika adalah bersandar atau condongnya badan pada salah satu dari dua sisi. Walam, e, e walam yaltafit liingkari al-khatabi. Dan beliau tidak menganggap pengingkaran yang disampaikan oleh Al-Khattabi yang menilai bahasanya etika dalam pengertian bersandar pada salah satu sisi ya, sisi badan ketika makan kata Al-Khattabi itu anggapan orang awam ya, maka Ibnu Jauzi tidak sepakat dengan hal ini bahkan beliau mengatakan mengomentari pendapat Al-Khattabi Ya, yang kalau Al-Khattabi ya Pak, yang namanya itika itu duduk empuk, ya, duduk di hamparan yang empuk untuk uh, untuk kemudian supaya nyaman sehingga bisa makan banyak. Itu kalau al khatabi Jauh tidak sepakat dengan tafsiran al khatabi beliau mengatakan bahkan Abu Sulaiman Al-Khattabi yadhabu ila madhabin fihi bu'dun ya, Al-Khattabi itu keterangannya, penjelasannya untuk mana etika adalah penjelasan yang fihi bu'dun, jauh dari mengandung unsur jauh dari nilai kebenaran. Bahkan Ibnu Athir fi An-Nihayah Anaman Fasar Al-Itika dan kata Ibnu Athir di kitabnya An-Nihayah fi Ghaibil Hadis bahasanya ulama yang menafsirkan etika dengan condongnya badan pada salah satu dari dua sisinya ta'awalahu ala madzhabit tibbi maka itu adalah penjelasan dari sisi ya, sisi kesehatan karena makanan itu tidak akan lancar masuk ke dalam uh, lambung warupa mata adabi sehingga boleh jadi seorang itu terganggu dengannya ya maka uh, dari Orient tadi maka ada empat pendapat ya ada empat pendapat tentang makna ketika Ya, yang pertama adalah condongnya badan pada salah satu sisi. Ya, boleh jadi condongnya itu betul-betul condong sampai dia uh, berbaring. Ya, sampai dia berbaring atau hampir berbaring. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah bertumpu pada salah satu tangan ketika makan. Boleh jadi tangan kiri jika dia makan sendiri atau bahkan demikian juga e, tangan kanan ketika dia disuapi. Ya. <clears throat> Kemudian ada yang mengatakan adalah e, ya duduk serius untuk menikmati makanan dan melahapnya sebanyak-banyaknya. Kemudian ada pendapat yang keempat Al-Khattab yang mengatakan itu duduk di uh, alas yang empuk, yang nyaman sehingga bisa makan yang banyak. Ya, dari apa yang kita baca di Fathul Bari ada yang uh, ada pendapat yang tidak disebutkan oleh Ibnul Qayyim, tidak disebutkan di sini, yaitu bersila tarabok. Ini tidak tidak masuk dalam pendapat-pendapat yang dikutip oleh ya, ya dikutip oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Maka kalau ditambahkan dengan tarobo, berarti ada lima. Ada lima keterangan tentang apa itu makna itika. Dan tadi kata Ibnu Hajar bahasanya pendapat Imam Malik dalam masalah ini semua bentuk etika itu terlarang. Tidak harus uh, model tertentu. Ya, tidak harus model tertentu. teman semua yang teranggap etika Ya. Boleh jadi itu tadi duduk ya, serius ya untuk makan banyak atau condongnya badan pada salah satu sisinya yang ini ya dan kalau yang pakai uh, kalau di babnya tirmi di masalah etika harusnya yang lebih pas ini Iya. Yaitu e, condongnya badan pada dengan pakai bantal atau yang lain bertumpunya sehingga badan itu tidak duduk tegak namun boleh jadi uh, apa condong ke ya ya condong karena dia itika karena dia itika dengan uh, e, itika dengan tang dengan tangannya boleh jadi yang jadi tumpuan itu bantal atau kemudian sebagaimana kemarin kita ceritakan yaitu e, bentuk e, kubus khas dari gabus yang biasa disukai oleh orang Saudi atau bentuk yang lain. Ya, misalnya di kursi. Ya, ini condong ke arah kiri kemudian e, makan ini itka yang sejalan dengan judul bab di eh, di Syama'il karya Tirmidhi. karena ini membahas masalah itika sebagai duduk yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah dalam pengertian bertumpu pada uh, uh, uh, tangan kiri saat makan. Ya, kemudian ulama salah berselisih pendapat tentang hukum makan dalam keadaan itika. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahasanya larangan makan dalam kondisi itika itu adalah khusus untuk Nabi. Ini pendapat Ibnu Qas. Anadalika minal khasa'is an-nabawiyah. Kata Ibnu Qas, larangan makan uh, dalam kondisi etika itu khusus untuk Nabi. Yang lain boleh. Umatnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu khusus Nabi. Untuk pendapat Ibnul Qas. Namun ini dibantah oleh Haki. ini pendapat yang kedua berarti. Qad yukrahu li ghairihi Kata bayhaki ini juga makro, bisa jadi makro untuk selain Nabi. Li'ana min fi'lil muta'azimin. Karena makan dengan itika, dengan beberapa bentuk yang itu merupakan bentuk itika, ini adalah perbuatan orang yang merasa besar. Wa asluhu makhudun min mulukil ajam. Yang asal muasal gaya makan dengan etika, itu asal muasalnya adalah kelakuan raja-raja uh, ajam, raja-raja non-muslim di masa silam. Kal kata Baihaqi, dan jika seseorang itu punya problem sehingga tidak memungkinkan untuk makan kecuali sambil etika, kecuali sambil bersandar, lah yakun fidzalika karohah, maka berarti tidak makro. Ya, ya. maka pendapat kedua mengatakan makro Dan makro itu hilang ketika ada ada hajat. Ya, kaidah mengatakan bahasa jika ada hajat, maka makro berubah menjadi mubah. Nah, karena itu tadi Bayi Hakim mengatakan, ya kalau ada problem, ada masalah, tidak memungkinkan makan kecuali posisi etika, ya maka tidak apa-apa, tidak ada hukum makro. Kemudian Bayi Hakim membawakan riwayat sejumlah ulama salaf yang makan dalam kondisi etika. Dia berisarat bahasanya riwayat dari para ulama salaf ini dimaknai adalah kondisi yang tidak memungkinkan, tidak memungkinkan makan kecuali dalam kondisi etika. Namun pemaknaan ini tidak disetujui oleh Ibnu Hajar. Wafi hamli eh, wafi hamli nazar pemaknaan semacam itu kurang tepat. Ibnu Hajar lebih memilih berarti sejumlah ulama salaf tersebut memang berpendapat makan sambil posisi etika itu mubah-mubah saja. Diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Ibn Abbas, dari Khalid Ibn Walid, Ubaidah, Ubaidah As-Salmani, kemudian Muhammad Ibn Sirin, Atta' bin Yasar, Zuhri, ada enam. Ulama salaf, Jawa dzalika mutlaqan, membolehkan makan dengan itika secara mutlak, baik ada hajat ataupun tidak. Berarti ini pendapat yang ketiga. Ini, ini pendapat yang ketiga. Maka ada tiga pendapat. Pendapat Ibnul Qas mengatakan itu khusus untuk Nabi. Tidak boleh makan etika itu khusus untuk Nabi. Pendapat yang lain diantara pendapat pendapat Bayhaqi, hukumnya makro. Ya, dan makro itu artinya menjadi mubah kalau memang dibutuhkan. Dan pendapat yang ketiga, Ya, yang kata Ibn Hajar ini adalah pendapat enam orang dari kalangan ya, ulama terdahulu membolehkan tidak memandang itu satu hal yang makruh dan membolehkannya secara mutlak yaitu ada kebutuhan ataupun tidak Wa makruhan au khilaf aula. Maka kesimpulan dari Eh, Ibnu Hajar. Maka kesimpulannya makan sambil etika yaitu makroh atau khilaful aula. Ya, makroh atau mubah namun mubah yang kurang afdal. Nah. Fal mustahab fi sifatil julus lil, uh, lil akil menurut Ibnu Hajar bentuk duduk yang dianjurkan bagi orang yang makan adalah yeah, ayakunya jathian ala rukbataihi wa duhuri qadamaihi yaitu uh, yang beliau anjurkan menurut Ibnu Hajar, yang dianjurkan menurut Ibnu Hajar adalah posisi makannya adalah dalam duduknya adalah duduk jazian duduk simpu. Ya, bersimpu pada dua lutut. Maka dua lutut itu persentuhan dengan lantai. Wa dhuhura qadamaihi. Ya, dan ya, bagian punggung dari tapak kakinya berarti ya, ya duduknya duduk simpuk. Dia duduk, ya, tumpuan duduk itu tersebut adalah lutut, lutut dan ya, uh, duhur kodamaihi, ya, tumitnya. Atau ayat ziba eh, arijil al-yumna wa yajlis alal yusra. Dan yang dianjurkan menurut beliau yang kedua adalah dia tegakkan kaki kanan kemudian dia duduki kaki kiri. Kemudian ya, selanjutnya adalah uh, uh, kenapa makro? Kenapa duduk uh, makan dalam kondisi duduk itika itu minimal uh, kenapa makruh waktulifa fi ilatil karoha dan terdapat perselisihan ilah kenapa duduk makan sambil itika itu makruh wa akwa mawarada fi riwayat yang paling kuat yang membahas tentang hal ini diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari ya, ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan kanu mereka jadi Ibrahim dan Nakhain tabi'in. Maka mereka di sini ya tabi'in dan bisa mencakup para sahabat. Kanu yakrahuna ayakulu itika'atan. Mereka para ulama, orang-orang saleh terdahulu, yaitu tabi'in dan para sahabat, mereka tidak menyukai makan dalam kondisi itika akhafata an ta'dhuma butunuhum karena khawatir perutnya menjadi besar. Nah karena makanan yang demikian banyak kemudian ya, ya, sehingga khawatir perutnya tidak rata dengan dadanya. Nah, karena kekhawatiran itu maka mereka membenci makan ya, dalam kondisi itikaan, itikaatan. Ya, ini menunjukkan bahasanya para ulama terdahulu tidak menyukai ya, ya, kondisi perut yang besar. Ya. Wawajul karoha fi zahir dan alasan kenapa ini satu hal yang tidak disukai sangatlah jelas. Demikian juga di antara ilahnya adalah apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Athir. Ya, yaitu dari sisi kesehatan, yaitu e, mudahnya mencerna makanan. Nah, itu yang ingin kita sampaikan, kita bacakan dari Fathul Bari tentang seputar hal ini, makan dengan kondisi etika, itu sababul wurud, kemudian perselisihan tentang e, bentuk etika yang dimaksudkan, kemudian perselisihan tentang hukum, hukum etika, kemudian yang keempat tentang ilah di e, e, duduk etika ketika makan. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bab 23. Ya, kemarin sudah selesai ya. Sudah. Ya, eh, kita kembali ke Sama'il Nabi, kita masuk pada bab yang ke-23, bab maja'a fitikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang itikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan ya, di sini mu'alif Imam Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan bagaimanakah itikatnya Nabi, sandarnya, bersandarnya Nabi halal kiam saat posisi berdiri. Sedangkan bab yang lewat itu berkenaan dengan itikatnya Nabi pada posisi duduk. Dan bersandarnya seseorang pada saat dia berdiri, bersandar pada orang lain, bertumpu pada orang lain, ini dilakukan indama yastatu biha at-ta'abu ketika capek itu betul-betul ya, luar biasa pada badan seseorang atau karena sakit atau karena iya atau karena ya, capek sekali ya, maka karena capek sekali orang mau berdiri itu bertumpu pegangan pundak seseorang ya dari karena dia uh, kondisinya capek ya mau kemudian berdiri di situ tidak ada, sesuatu yang bisa jadi tumpuan untuk menggerakkan badan, ya, maka sebagian orang kemudian pegangan pundak orang, tumpuan pada pundak orang supaya dia bisa bangkit berdiri. Itu diantar bentuk itika dalam posisi berdiri. Ya, maka wajarnya umumnya karena capek atau karena sakit. Karena badan yang sakit, karena badan sakit tidak bisa berdiri sendiri. Maka dia harus bertumpu pada e, sesuatu. Dan sesuatu itu boleh jadi orang. Maka hadis yang ke-135 dari Hamad ibn Salamah, dari Humay, dari Anas. Anas mengatakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena syakian Nabi sakit. Fakhoraja maka beliau keluar dari rumahnya ia tawakau dalam keadaan bertumpu bersandar pada Usama bin Zaid. Wa alaih dan Nabi memilih, memakai thawbun kitarion pakaian kitari fatawasyahabihi yang Nabi letakkan tawasyaha itu meletakkan pada eh, pada pundak. Fasol labihim kemudian Nabi sholat jadi imam. Maka perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi karena syakian, Nabi sakit yaitu di sakit yang mengantarkan beliau pada kematian. Beliau keluar dari ya tawakau. Ya, sabun kiterion itu adalah naun meleburut al yamaniyah, salah satu bentuk kain dari Yaman. Tawasyahabihi, tawasa artinya alqahu ala atiqaihi, diletakkan pada dua pundaknya dan Nabi salat Eh, bersama para sahabat. Di sini telah lewati uh, sepunya telah kita baca di hadis yang nomor 59. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa wasallam wa arda'an anil hamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di selanjutnya hadis yang ke-136 dari Atta bin Abi Rabah dari Al-Fadl ibn Abbas. Ya, maka paman Nabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib punya banyak anak laki-laki yang terkenal tentu Abdullah ibn Abbas. Namun ada yang lain diantaranya adalah Al-Fadl. Al-Fadl ibn Abbas. Kal beliau mengatakan, aku masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sakit yang beliau wafat karena sakit tersebut dan di kepala beliau terdapat ikat kain ikat kepala berwarna kuning. Lalu aku mengucapkan salam pada Nabi. Fakal lantas Nabi mengatakan, Ya Fadl wahai Fadl. Maka Fadl mengatakan, Labaika kaya Rasulullah. Uh, kemudian Rasul mengatakan, tolong ikatkan ya, kain ini pada kepalaku. Lantas aku lakukan, Thumma ada kemudian Nabi duduk, lantas Nabi letakkan telapak tangannya pada pundakku. Yaitu mau jadikan pegangan. Thumma qama kemudian Nabi berdiri. Fadakhala fil masjid dan masuk ke dalam masjid. Dan dalam hadis ini terdapat kisah. Maka yang jadi mau diusahit, yang jadi sisi pendalilan adalah Ya, doa kafahu ala mangkibi. Nabi meletakkan telapak tangannya di pundakku, kemudian jadikan sebagai sandaran dan tumpuan untuk berdiri. Maka di sini Nabi ketika bersandar pada uh, pada orang ya, karena kondisi beliau yang sakit. Eh, tentang Al Fadl ibn Abbas, beliau adalah sahabat anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, Al-Fadl inilah yang Nabi bonceng ketika di Arafah saat hajat wada bahwa akbaru waladil Abbas. Fadl ini adalah anaknya Al-Abbas yang paling tua. Yang paling tua. Maka dia ini kakaknya Abdullah bin Abbas statusnya. Wasyakik Abdullah ibn Abbas dan dia ini satu bapak satu ibu dengan Abdullah ibn Abbas. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang ke-24 yaitu bab tentang tata cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka At-Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menikmati makanan dan bagaimanakah cara beliau duduk ketika beliau ingin menikmati makanan dan adab-adab yang lain yang berdalil terkenaan berkenaan dengan makan. Hadis yang uh, hadis yang pertama di bab ini itu hadis yang ke-137 dari Ibn anak laki-lakinya Ka'ab bin Malik dari bapaknya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan sesungguhnya Nabi saw alaihi wasallam menjilati ya, tiga jarinya. Kata Abu Aisyah dan diriatkan oleh dan hadis ini diriatkan oleh selain Muhammad ibn Bashar. Ya. Dengan redaksi yal aku asabi ahu atsalat. Nabi menjelati tiga jarinya. Ya, maka ucapan Ka'ab bin Malik dengan Nabi menjelati jari-jarinya yang jumlahnya tiga. Demikian dalam Eh, dalam berat ini, dalam berat yang lain menjilat-jilati tiga jarinya. Dan riwayat yang kedua itulah yang sabitah, al mahfudah sabitah yang sahih. Sedangkan riwayat yang pertama itu riwayat yang saat uh, maaf, uh, yang pertama terjemahnya adalah Nabi menjilati jari-jarinya sebanyak tiga kali. Karena yal'aku asabi'ahu salatan. Nabi menjilati jari-jarinya sebanyak tiga kali. Ini sad. Riwayat yang benar adalah riwayat dari jalur selain Muhammad bin Bashar. Yaitu Nabi menjilati tiga jarinya. Tentu berbeda. Ya, jari tiga kali dan menjelati jari-jarinya yang jumlahnya tiga. Tentu berbeda. Maka dalam hadis ini memuat dua Adab makan yang Nabi tuntunkan. Yang pertama, makan dengan menggunakan tiga jari. Dalam tu'ayan dan tidak ditentukan dan tidak disebutkan tiga jari itu apa saja, namun itu sudah diketahui. Pasien tiga jari tersebut adalah jempol, kemudian sababah jari telunjuk, wal busto dan jari tengah. Dan ini kata Sa'abdu Razak adalah diantara adab makan yang hukumnya mustahabbah hukumnya dianjurkan. Sebagian ulama pencara hadis menyebutkan ya, bahasanya makan dengan tiga jari itu disyariatkan fil akli al mutamasik untuk memakan makanan yang padat ya, yang memungkinkan bagi orang yang makan untuk mengambilnya dengan tiga jarinya. Adapun makanan yang mutanazir yang bertebaran ya, karena dia berkuah dan yang lain fala haraja maka tidaklah mengapa jika seorang itu makan dengan menggunakan empat atau lima jarinya jika memang memerlukannya. Kemudian adab yang kedua adalah menjilati jari dan perhatikan ba'dal farahi minat ta'am. Ini Eh, berlaku dilakukan setelah selesai makan tamaman 100% selesai makan. La asna am jangan dilakukan saat proses makan sedang berlangsung. Kenapa? nahu qad yata'adha bihi man ya'kulu ma'ahu. Karena ini membuat ketidaknyamanan teman makannya. Wah oh, ini tadi ada kecampuran air liurnya kemudian dia <laughs> ya, kemudian pakai untuk megang-megang lagi. Ya. maka kecuali kalau dia makan sendirian, mau kemudian belum selesai makan kemudian dia jelati jarinya dan ngambil lagi tentu not problem. Ini uh, berlaku la atau am ini berlaku ketika makan bareng dengan yang lain. Al hikmah dan hikmah dari menjelati cari eh, setelah selesai makan adalah tahari mencari keberkahan makanan. Dalilnya dalam saya Muslim dari Anas radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika makan makanan beliau jilati tiga jarinya. Wakal dan Nabi mengatakan jika jatuh suapan salah satu kalian maka adalah dia hilangkan darinya kotoran yang nempel. Kemudian adalah dia memakannya. Janganlah dia biarkan suapan makanan yang jatuh tersebut untuk setan. Maka di sini dalil bahasanya makanan setan itu bersifat fisik. Ya, sehingga ya, makanan yang jatuh itu bisa dinikmati oleh setan. Wa amarona dan Nabi perintahkan kami anas seluta. Anas luta manasan adalah mengambil isi al atau yang ada di piring. Artinya menjilatinya. Menjilati apa yang ada di piring. Nabi katakan, kenapa fa'in nakum karena sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah keberkahan di antara makanan kalian. Ya ini artinya bahasanya keberkahan atau bagian dari keberkahan maka e, itu boleh jadi ada pada makanan yang nempel di jari atau boleh jadi pada bagian yang masih bersisa di piring. Dan tentang apa yang dimaksud keberkahan makanan, maka keberkahan makanan itu mencakup banyak hal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya secara mutlak, tidak menyebutkan secara spesifik keberkahan apa yang dimaksudkan. Maka di antara keberkahan makanan yang pertama tardiyatul badan, memberikan asupan gizi untuk badan. Sehingga badan tidak kekurangan gizi dan makanan. Kemudian yang kedua, Eh, selamatnya badan min madarati ta'am dari bahaya makanan. Kemudian di antara yang ketiga, di antara bentuk keberkahan makanan, menguatkan badan untuk taat kepada Allah. Ya, maka setelah makan semakin rajin beribadah, itu berarti makannya berkah. Ya, semakin uh, ya, kalau kemudian makan, kemudian males beribadah, ini maka makanannya adalah makanan yang tidak berkah. Anawawi mengatakan mengomentari kata nabisnya kalian tidak mengetahui letak keberkahan makanan. Kal kata Nawawi maknanya makna di sini wallahu a'lamnya makanan yang yahduru al insan ya ada di hadapan seseorang di, di dalamnya terdapat keberkahan dan orang itu tidak mengetahui bahasanya di manakah keberkahannya? Boleh jadi fima akalahu ada pada yang telah dia makan atau apa yang makan yang nempel pada jari atau yang nempel pada dasar piring atau pada suapan yang jatuh. Bayambari oleh karena itu maka hendaknya seorang muslim itu memperhatikan ini semua litasula al-barakatuh supaya terwujudlah keberkahan makanan. Dan di antara satwa yang disayangkan, ya, ketika makanan itu dimakan, ala sufrah nadifah. Ya, di atas sufrah, sufrah itu kebiasaan orang Saudi pakai plastik. Jadi amparan makanan, nah, plastik untuk jadi hamparan makanan itu disebut sufrah yang bersih dan bau, uh, yang baru thumma yutrak li syaitan ma tasaqata 'alaiha min ta'am kemudian dibiarkan untuk setan makanan yang berjatuhan di atas sufra wala yutanawal dan tidak diambil ya, kalau makan dengan uh, eh, sufra itu kalau dilihat di karena ini di plastik ya, uh, lebih kemudian ya, yang bercecer ya, di ya, di sekitaran sufrah itu sering-seringnya tidak diambil. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika suapan salah satu kalian jatuh maka singkir kotoran dan tidaklah dia makan. Maka bagaimanakah yang dengan makanan yang tidak terkena kotoran aslan sama sekali? yang jatuh di sofa itu masih bersih. Karena sufrahnya sofa yang bersih. Non, uh, eh, biasanya orang malas untuk ngambil. Uh, ini misalnya satu meja ini sufrahnya, makanannya di pokok itu di sini. Ketika orang makan kemudian ngambil jatuh di sini, jatuh di pinggir semua. Nah ini tidak diambil. Itu yang beliau yang dipermasalahkan oleh Syekh Abdul Razak. Ini makanan pokok di sini. Ini sofa sepenuh meja gundukan makanannya di sini, nasinya di sini. Nah, nasi-nasi yang jatuh di sini ya, itu tidak diambil. Kebiasaan orang Saudi demikian, tidak diambil. Ya, sudah kemudian ya, ngambil makanan lagi yang di sini. Ada kemudian pada saat makan jatuh, ah, ini dibiarin. Ini termasuk yang dibuang. Maka beliau katakan, ya makanan yang jatuh dan kotor disuruh untuk dimakan setelah dibersihkan kotorannya. Gimana kalau dia itu tidak kotor? Jatuh di sini, jatuh di tempat yang bersih. Hmm, di sufrah masih ya. Maka harusnya tentu lebih berat untuk diambil dan dimakan. Kemudian hadis berikutnya dari Sabit Al-Bunani, seorang yang belajar hadis 40 tahun bersama Anas. Dari Anas, Anas mengatakan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika makan makanan beliau jilati jari-jarinya yang tiga. Ya, dan hadis ini semakna dengan hadis yang lewat. Isinya adalah dua adab, makan dengan jari dan jumlah jarinya tiga, kemudian menjilati jari dan ini dilakukan setelah selesai menikmati makanan. Kemudian tentang duduk itikah dari Yakub ibn Ishaq al-Hadrami, kalau hadasana Syu'bah dari Sufyan Thawri dari Ali ibn Al-Aqmar dari Abu Juhaifa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adapun aku maka aku tidak makan dengan bersandar." Hadis ini telah lewat penjelasannya di judul sebelumnya dan diperselisihkan tentang makna etika saat makan. Yang pertama, ya, kokoh dan seriusnya duduk untuk makan. Eh, ala ayi sifatin kanat apapun bentuk duduknya namun itu duduk serius konsentrasi penuh ya, untuk makan ya. maka ini duduk etika. maka jika seorang itu duduk ya, serius untuk makan jil jilsatan mutamakinan duduk serius untuk makan ya, maka ini tentu duduk yang mendorong orang untuk nambah makan pasarohan dan rakus dalam menikmati makanan. Oleh karena itu Ibrahim An-Nakhai mengatakan yang tadi telah kita bacakan, kanu yakrahuna ya'kulu tuka, tukatan makhafata an antak butuh butunuhum. Mereka para orang-orang soleh terdahulu mereka tidak suka makan dengan bersandar, dengan bersandar, bertumpu karena khawatir menyebabkan besarnya perut-perut mereka. Ya, maka besarnya perut itu dikhawatirkan oleh ya, oleh mereka, uh, oleh para sahabat dan tabiin. Mereka mengkhawatirkan besarnya perut. Ya, oleh karena itu hal-hal yang uh, dirasa itu bisa jadi sebab membesarnya perut, mereka waspadai. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan ya, itika yang dimaksud adalah seorang itu makan bersandar pada salah satu sisinya, yaitu itika ya, di, uh, di samping kirinya atau samping kanannya ada bantal atau yang lain atau ada tumpuan kursi yang tadi maka uh, semacam ini adalah etika pada salah satu sisi kemudian uh, sambil kini sambil uh, bersandar pada salah satu sisi kemudian makan makanan nah ini pendapat yang kedua pendapat yang ketiga meletakkan tangan kiri di lantai bertumpu padanya kemudian makan dengan tangan kanan. Ya, dan Ibnul Qayyim telah menjelaskan di Zadul Ma'ad bahasanya celaan yang terdapat dalam dalil itu mencakup semua semuanya yaitu semua yang bisa disebut itika. Li'anau karena itika itu yasduku tepat ya, diberikan label itika itu yasduku tepat diberikan kepada semua model duduk tadi. Eh, Ibnul Qayyim mengatakan itika ada tiga macam bersandar pada salah satu lambung yang kedua adalah sila yang ketiga adalah bersandar bertumpu pada salah satu tangan kemudian makan dengan tangan yang lain yaitu tangan kanan dan tiga-tiganya adalah tercela kemudian dari eh, Ya, kemudian ada sanat yang lain nahwa dengan radik yang semisal. Hadi tarik tarikun ukhra di jalur yang lain untuk hadis Abu Juhaifah yang telah lewat. Dan e, dari Ka'ab bin Malik dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tiga jari dan menjelatinya. Telah lewat hadis ini di awal judul bab. Kemudian hadis yang terakhir dari Anas bin Malik Anas mengatakan Eh, didatangkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korma maka aku melihat dia makan wa mukain dalam keadaan duduk ika dan beliau makannya minal karena lapar maka penulis eh, maka Imam Tirmidzi menutup bab ini dengan hadis Anas bin Malik dan hadis ini juga dilihat Imam Ahmad dalam Musnad dengan redaksi dihadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah korma. Ini penjelasan kalau di hadis Samail tidak ada penegasan kalau itu hadiah. Dalam riwayat Imam Ahmad ditegaskan itu statusnya hadiah. ala maka Nabi memulai yaksimu membagi korma tersebut bimik talin wahidin dengan eh, dengan satu keranjang. Wa ana rasuluhu bihi dan aku adalah utusan Rasul bihi untuk membagikan e, korma tersebut sampai selesai selesai pembagian Kol kata uh, Anas bin Malik maka mulailah Nabi makan dalam keadaan duduk, duduk beliau duduk ika aklan dari an makan yang cepat fa'araftu maka aku menyadari maka aku mengetahui fi akli dari gaya beliau makan, al-ju'a balasan beliau lapar. Maka di sini menunjukkan bahasa Nabi itu adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia, lapar, sakit, mati dan yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami juun jadidun, sakit eh, lapar yang sangat luar biasa. Lantas dihadiahkan pada beliau korma. Maka lihat akhlak mulia Nabi. Nah, maka Nabi tidak memulai dengan dirinya, padahal beliau lapar sekali. Ini kalau kita ya, lapar sekali dapat makanan yang pertama kali ya, dihabiskan untuk diri sendiri. Ada sisanya baru kasihkan orang lain. Melihat Nabi. Beliau lapar sekali dapat hadiah makanan, beliau tidak mulai dengan dirinya sendiri. Bahkan mulailah beliau membagikannya. Beliau utus Anas pelayannya Radul anhu untuk membawa korma. Maka Anas kemudian pergi membawa keranjang ilam muhtajin kepada orang miskin. Ya, kemudian Anas kembali untuk mengambil bimisli uh, sejumlah kurma yang sama ila akhar dikirimkan kepada miskin yang kedua dan seterusnya. Kalau zalika itu berulang-ulang sampai selesailah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagikan koma-koma hadiah itu kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Setelah selesai pembagian baru Nabi makan. Lihat akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ithar namanya. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. E, maka yang jadi mahal syahid di sini adalah duduknya Nabi dalam e, ketika makan. Maka Nabi duduk ika'a. Nah, apa itu duduk ika'a? E, duduk ika'a adalah duduk bertumpu pada warikain, dua paha min ghairi tamakkunin tanpa ya, tanpa kokohnya duduk tersebut. Ya, maka duduknya berarti simpu. Duduk bertumpu pada topangan pokok duduk adalah paha. Nah, itu artinya simpu. Ya, simpu itu seperti duduk di antara dua sujud. Walihada oleh karena itu ya, terdapat dalam sebagian riwayat wawa mutahafizun sebagai pengganti dari wa muqain. Mutahafiz itu apa? Allah dia jelisu ka'annahu musta'idun linuhudi. Orang yang duduk seakan-akan dia dalam kondisi siap untuk berdiri, untuk bangkit. Kemudian dan di antara bentuk IKA yaitu IKA yang kedua adalah meletakkan dua pantat meletakkan dua pantat pada dua tumit mu'tamidan fi julusihi alaihima dan bertopang dalam duduknya pada dua tumit tersebut. Wa ala ukbatain demikian juga pada dua uh, dua lututnya. Ya, catatan kaki hadis ini juga dihatkan oleh Muslim dengan redaksi uh, tanpa redaksi menaljui dari jalur Hafiz Ibn Riyas dari Mus'ab. Ya. Wa in kana istafatu min allah allati ba'dahu ya. meskipun bisa disimpulkan dari riwayat setelahnya dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Mus'ab di sana isinya faja'ala Nabi maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan kurma dan Nabi dalam kondisi siap-siap berdiri. Ya kulumin Nabi memakan kurma tersebut aklan darian makan yang cepat. Dalam berat Zuhair aklan hafizan sama maknanya makan yang cepat. Wahadal aklu adari maka makan yang cepat dan cepat ini ini terjadi lilju karena lapar. Nawawi mengatakan adalah Nabi tergesa-gesa dalam makan. Uh, tujuannya karena Nabi mau menyelesaikan hajatnya dari makanan. Sehingga mencegah rasa laparnya, kemudian Nabi akan Ya eh, yadhab akan pergi fidalika surul dalam kesibukan tersebut. Ya, maka Nabi cepat-cepat makan itu karena supaya urusan dengan makan selesai kemudian Nabi akan beraktivitas dan melakukan kesibukan yang ingin beliau kerjakan dan beliau lakukan.